Hadis yang ke-396. Qala rahimahullah An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع حلق في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يصل البلد فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليأمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسفك عليه الكتاب فيأمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بأعمال أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأعمال أهل الجنة فيدخلها متفق عليه dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami, beliau adalah Nabi yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Sungguh penciptaan kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya. empat puluh hari menjadi nutfah. Kemudian empat puluh hari lagi menjadi alaqah. Kemudian empat puluh hari lagi menjadi mudghah. Kemudian diutuslah malaikat. Kemudian meniupkan roh pada janin itu. Dan malaikat diperintah untuk menetapkan empat kebijakan dari Allah menetapkan rezekinya ajalnya dan amalnya. Kemudian menetapkan apakah dia termasuk golongan yang sengsara atau golongan yang bahagia. Demi Allah yang tidak ada yang berat disembah selainnya. Sungguh Salah seorang dari kalian ada yang awal-awal hidupnya beramal dengan amalan ahlul jannah sampai antara dia dengan jannah hanya sebatas satu dirak, satu hasta. Artinya sampai akhir hidupnya hanya satu hasta lagi sisa hidupnya dia tinggal masuk surga. Akan tetapi catatan kitabnya menetapkan dia adalah ahlun nar. Maka di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahlun nar, lalu dia masuk ke dalam neraka. Dan sungguh salah seorang kalian ada yang awal-awal hidupnya beramal dengan amalan ahlu nahar sampai jarak antara dia dengan neraka hanya satu hasta yakni hidupnya tinggal satu hasta lagi waktunya ya tinggal sedikit akan tetapi catatan kitab telah mendahuluinya sebagai alunar maka dia pun melakukan eh akan tetapi catatan kitab mendahuluinya sebagai alujannah maka dia dalam sisa hidupnya tadi melakukan amalan alu jannah kemudian masuk ke dalam jannah mutafakun alaih hadis ini disepakati oleh al Imam Al Bukhari wa Muslim <clears throat> Nah Al Imam An Nawawi rahmatullah memasukkan hadis ini dalam babul khauf Apa kaitannya? Nah, jawab hadis ini menunjukkan hendaknya kita khawatir menjadi alunan dan tidak terlalu pede dengan apa yang kita amalkan. Karena dalam hadis ini disebutkan kasus sebagian Bani Adam awal-awal hidupnya dia melakukan amalan yang baik. Amalan alul jannah sampai tua terus istiqomah. Akan tetapi ternyata dalam catatan takdir orang ini termasuk alunar sehingga di sisa hidupnya berubah total belok, murtad. Akhirnya dia melakukan amalan penduduk neraka, amalan orang-orang kafir. Terus mati, su'ul khatimah. Menjadi penghuni neraka. Nah, itu yang terkait dengan bab ini. Sehingga kita harus khawatir mati kita itu su'ul khatimah kita khawatir kita menjadi apa ini? Alunar. Sehingga tidak terlalu pede ya dengan amalan-amalan baik kita. Jangan terlalu membanggakan amalan kita. Karena kita tidak memiliki jaminan sebagai alul jannah. Nah, untuk keterkaitan hadis ini dengan apa? Babul khawf. Adapun faidah hadis ini cukup banyak. Di antara faidahnya ialah Hadis ini menunjukkan proses penciptaan manusia dalam perut ibunya. Dijelaskan 40 hari pertama sejak dinyatakan hamil janin berupa nutfah. Nutfah ini ialah hasil pertemuan sperma dengan sel telur yang berbuah yang jadi ini selama 40 hari kemudian 40 hari berikutnya meningkat menjadi alaqah alaqah itu ialah gumpalan darah yang membeku yang nempel di rahim. Masih berupa gumpalan apa ini? Darah yang membeku, yang nempel di rahim. empat puluh hari berikutnya berubah menjadi apa ini? Mudghah. Mudghah itu adalah potongan daging. Nah, yang sudah terbentuk. Nah, setelah itu, Yohana Bidina alzakumullah, ditiup rohnya oleh malaikat yang Allah utus. Ini jadi apa ini? Janin yang hidup. Jan, ya. Taib 40 hari ditambah 40 hari ditambah 40 hari berapa bulan? 120 hari ya. Berapa bulan? 4 bulan. Empat bulan itu berarti sudah resmi jadi manusia. Jadi tiup rohnya. Ini kalau jadi sebagian dari jalan-jalan itu tidak bisa berkembang dan mati sebelum 40 hari. Nah, sebagian lagi sampai lahir kemudian mati ketika lahir sebagian lagi bisa hidup sampai remaja terus mati mendadak sebagian lagi sampai tua sampai bosan hidup nah, pengen mati tapi gak mati-mati nah, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdir yang ditentukan oleh Allah. Faedah berikutnya. Para ulama berpendapat bahwa jika janin yang telah berumur 4 bulan meninggal dunia maka diperlakukan seperti manusia. Ya, dimandikan, dikapani, disolatkan, dan dikuburkan. Tapi jika janin tadi gugur sebelum usia empat bulan, maka tidak dihukumi seperti manusia. Yo, enggak dimandikan, enggak dikafani, ya. Nah. Masalah dikubur atau enggak terserah, mau dibuang ke laut boleh, ke sungai boleh, ditanam ya boleh, kemana suka. Yang penting tidak dikubur di kuburan kaum muslimin begitu. Nah, ya. Sah. Karena masih belum disebut manusia. Baik. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa manusia itu telah ditakdirkan apa saja yang akan terjadi pada dirinya sampai hari kiamat nanti. rezekinya, ajalnya, amalnya, dia nanti menjadi ahlu atau ahlu jannah, sudah. Tapi janin-janin yang telah ditiup rohnya tadi nggak tahu ketetapan takdirnya itu apa saja. Fakulun, muyassar lima khuliqallahu. Semuanya akan berjalan menuju ke takdirnya dengan mudah. Baik. Jadi kita ini hanya menjalankan apa ini? Takdir. Tapi kita nggak tahu takdir kita apa. Nah itu hikmahnya. Kita tetap harus beramal mencoba untuk menempuh jalan yang benar, berusaha untuk beramal soleh, berdoa kepada Allah agar menjadi ahlul jannah. Bagaimana akhir hidup kita nanti? Kita tidak tahu. Nah, tapi kita terus berusaha untuk bisa mengakhir hidup ini dengan baik menjadi orang yang husnul khatimah. Faidah berikutnya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa al-ibratu bi kamalin nihayah la binaqsil bidaya. penilaian terhadap seseorang itu ialah dilihat pada kesempurnaan amalnya di akhir hidupnya tidak dilihat dari kekurangan-kekurangannya di awal hidupnya jadi kita jangan terlalu cepat menilai seseorang. Ya ada di awal-awal hidup semangat, taklimnya semangat, ibadahnya macam-macam ya. Nah, jangan langsung kita memberi penilaian kepadanya. Kalau masalah mendoakan kebaikan, semoga terus istiqomah, naam. Tapi kalau menilai dan memfonis, nggak boleh. Nah, bisa jadi awal-awalnya baik, akhirnya jelek. Maka dia jelek. Karena yang dinilai itu ialah akhir hidupnya. Begitu pula kalau ada orang yang awal-awal hidupnya banyak masalah. dipodokkan sana permasalah, pindah pondok lagi permasalah. Tempat sana permasalah, pindah tempat yang lain permasalah, masalah terus. Orang tuanya sampai pusing ngurusin dia banyak masalah jangan langsung difonis anak jahat jangan langsung difonis anak pejat, jangan difonis anak durjana nah. doakan yang baik terus dinasihati terus dibimbing Siapa tahu dia adalah orang yang mengakhir hidupnya dengan apa ini? Manis dengan baik. Khusnul khatimah. Insyaallah diungkapkan dalam hadis ini jaraknya cuma satu dirak. Itu adalah ungkapan orang ini ketika masih hidup yang asalnya baik tadi itu baik terus sampai tua. Ya, waktunya itu tinggal orang jalan satu dirak. Satu dirak itu ujung jari tengah sampai siku-siku. Nah. Gak sampai satu detik ya. Nah. Artinya antara hidupnya sama matinya itu tinggal kurang dari satu detik saja. Tinggal satu dirak saja, satu wasta saja, terus mati. Itu langsung berubah total. Nah, murtad. Padahal awalnya baik. Langsung berubah drastis. Karena Allah takdirkan dia alulah. Nah, untuk bila minta dalik ya. Begitu pula ini. Mulai lahir ya, tak kelihatan nakalnya ini. Remaja tambah nakal. Tambah tua, tambah nakal. Tua-tua kelati. Makin tua, semakin menjadi-jadi. Hampir saja mati. Lu kok berubah total? Taubat-taubat karena Tuhan. Kemudian berubah total dalam waktu yang singkat sebelum mati. Terus mati. Usul khotimah. Makanya. al ibrato, Bikamalil an-nihayah. La binaksil bidayah. Ini faedah dari Asy-Sa'di taala dalam tafsirnya ketika menjelaskan faedah surat Yusuf ya. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu nakal-nakal. Ya. Maka sampai tega merencanakan pembunuhan terhadap siapa? Nabi Yusuf. Mendolimi Nabi Yusuf dibuang di sumur di rawa-rawa dijauhkan dan dipisahkan dari orang tua. Kejam. Akan tetapi di akhir hidup mereka, ketika mereka kembali berjumpa dengan Nabi Yusuf, mereka bertobat minta maaf berubah total. Dan Allah mengangkat mereka semua jadi nabi dan rasul. Mereka itu al-asbat, anak-anak keturunan siapa? Nabi Yakub. Nabi dan Rasul semua. Asalnya anak nakal itu. Akhir hidupnya jadi Nabi dan Rasul. Nah. Kurang apa? Sehingga tidak boleh kita langsung memfonis seseorang itu di awal-awal apa ini hidup. Karena ketimbangan atau penilaian itu bagaimana keadaan dia di masa-masa akhir hidupnya. Al ibratu bi kamalin nihayah la binaqsil bidayah. Penilaian itu dilihat kesempurnaan dia ketika mengakhiri masa hidupnya. Jangan dilihat kekurangan-kekurangannya ketika memulai hidupnya. Akan tetapi ikhwana bidin Allah kita jangan kemudian menggunakan teori untung-untungan tadi itu ya <clears throat> kita harus benar-benar berusaha sejak start sampai finish baik terus jangan teorinya kemudian dipakai untuk untung-untungan kita ah, gak masalah masa muda Foya-foya dululah. Nanti tua tobat terus mati, terus khotimah. Nah, ini berarti salah paham dengan pelajaran kemarin ya. Nah, bukan berarti kita itu dianjurkan untuk nakal-nakal dulu. Kalau sudah mau mati baru tobat bukan. Itu penjelasan untuk menilai seseorang di air mata hidupnya. Jangan terburu-buru menilai di awal masa hidupnya. Bukan anjuran supaya mengawali hidupnya dengan kejahatan atau kejelekan. Nah, kalau bablas, jelek terus, tambah tua tambah jelek. Mau mati malah dosanya paling besar di antara dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Oh, nah, itu berarti memang hakiki. <laughs> ya, jadi harus sejak awal sampai akhir menjadi apa ini orang yang baik beramal solih karena kita tidak tahu takdir kita di akhir nanti jatuh bangun lagi jatuh bangun lagi begitu manusia dan manusia tempatnya dosa tempatnya salah ya kan tapi sebaik-baik orang yang salah dan bertobat dosa taubat lagi, umat lagi, dosa lagi, taubat lagi, kumat lagi terus begitu. Nah. Terus ingat, jangan salah paham. Ini bukan berarti anjuran dosa, nanti tobat, dosa lagi, tobat bukan gitu. Salah. Ini maksudnya itu ialah memberikan semangat supaya tidak putus asa untuk terus bangkit, terus memperbaiki diri. Ya, ketika jatuh bangun lagi, Jangan putus asa, begitu ya. Nah, ya usahakan ya, jangan dosa ya. Iya, paham. Hmm. Makanya saya sampaikan, jangan salah paham. Kalau gagal paham bahaya. Hmm. Kata Ustadz kemarin itu kita harus selingan ya. Nah, dosa dosa tobat, dosa tobat itu baru menikmati hidup ini gitu. Yang penting akhirnya ialah tobat. <laughs> hitung dosa tobat dosa tobat dosa tobat dosa tobat dosa tobat sepuluh jari <laughs> jadi diawali dengan dosa diakhiri dengan apa ini tobat gagal paham ya tidak seperti itu. Yang dianjurkan ialah kita terus berusaha istiqomah untuk menempuh jalan yang benar dan tidak putus asa ketika jatuh untuk bangun lagi dan bertobat terus begitu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi termasuk orang-orang yang ahli saadah dan mendapatkan akhir yang baik atau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Faidah berikutnya ya ikhwan fillah azakumullah. Dalam hadis ini menunjukkan faedah bahwasanya istiqomah di atas kebenaran itu adalah perkara yang sangat berat. Hanya bisa dilalui oleh mereka-mereka yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohkan tadi itu yang amalnya baik terus mau mati itu masih baik. Tapi ketika akan mati langsung berubah total belot, kafir malah. Ya. Berarti istiqomah itu apa? Berat. Tapi kita harus berusaha. Banyak berdoa kepada Allah. Memohon keistiqomahan. Jangan menggantungkan pada kemampuan pribadi kita. Jelas kita tidak mampu. Kalau tidak mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faidah. Hendaknya kita menggunakan kesempatan hidup ini untuk memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal ke akhirat dan tidak terlalu berambisi dengan dunia. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ngoyo, ya. Nah. Jadi perbanyak amal soleh, perbanyak bekal untuk akhirat. Gak usah terlalu ambisi terhadap dunia bahasanya tidak ambisi dalam dunia itu kalau kerja ya biasa aja nggak usah ngoyo ya diperbanyak amal solihnya diperbanyak bekal untuk akhiratnya nah, nah dunia ini bukan segala-galanya dunia ini juga tidak abadi dunia ini cuma sementara jadi nyantai aja Nggak usah ngoyo oh ya, masalah dunia itu ya. Bukan berarti malas. Islam tidak mengajarkan pemalas-malasan. Ingat, jangan salah paham. Saya ulangi lagi, jangan salah paham. Nah, banyak yang taklim tapi salah paham. Nah, ya. Sebar di medsos. Nah, ternyata taklim salafi mengajarkan malas bekerja. Sopo sing ngajahi males. Nah, nyantai aja. Maksudnya nyantai di sini bukan berarti malas, Mas, ya. Nyantai itu tidak ngoyo, tidak ambisi. Barakofikum. Tidak terlalu ambisi. Sepenting sama makan minum bakso itu aja. Minum jus itu nah, Masya Allah. Cukup. Nah, ya. Kona'ah. Nah. Begitu. Gak usah kemudian sampai tengkar untuk merebut harta. Pesaing, perselisih merebut harta. Sampai mengorbankan waktu taklimnya, mengorbankan waktu ibadahnya untuk memenuhi ambisi dunianya. Nah, itu salah. Tak ulama salah dulu itu. Karena yakin, hakul yakin dengan hadis ini, mereka tenang. Gak risau dengan rezeki. Kenapa kok harus tahu? sudah diatur oleh Allah. Bagian kita itu tidak akan pindah ke orang lain. Ya. Jatah kita akan diberikan secara penuh oleh Allah kepada kita sampai kita mati nanti. Gak ada yang dikurangi. Nah, apa itu? Karena dunia itu kalau semakin dikejar, semakin menjauh, bukan semakin mendekat. Tapi kalau orang itu beribadah, beramal soleh, mementingkan akhiratnya, menjauhi dunia, dunia itu akan merayu kepada kita, mendekat ke kita. Nah, sampai merayu-rayu untuk diterima. Nah. Paham ya? Yang ngoyo-ngoyo, yang ngotot tadi itu juga hanya mendapatkan sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan apa yang kita hadirkan untuknya. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan setelah adab isya. Barakallahu Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-397. Qala rahimahullah wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idin laha sab'una alfa zimam ma kulli zimamin sab'una alfa malakin yajra'unaha rawahu muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaan beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jahannam akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Dan jahanam itu memiliki 70 ribu tali kekang. Masing-masing tali kekang akan ditarik oleh 70 ribu malaikat. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, taib barakofikum. Apa kaitan hadis ini dengan babul khauf? Jawabannya kaitannya ialah hendaknya kita takut menjadi penghuni neraka baik jahanam. Karena kalau kita takut menjadi penghuni neraka jahanam, maka kita akan berusaha untuk beramal solih agar tidak sampai masuk ke dalam neraka jahanam. Adapun faedah yang lain, hadis ini menunjukkan betapa luasnya neraka jahanam itu. Daya tampungnya banyak. Siap untuk mengadab sebanyak mungkin manusia dan jin. Digambarkan dalam hadis ini neraka jahanam itu memiliki 70 ribu tali. 70 ribu tali, ya, tali kekang, tali menarik. Masing-masing tali kekang itu ditarik oleh 70 ribu malaikat. Nah, tes matematika. Hmm. Tujuh puluh ribu kali tujuh puluh ribu itu berapa? Untuk mengetahui jumlah malaikat yang menarik neraka jahanam. tujuh puluh ribu kali tujuh puluh ribu. tujuh kali 7 berapa? belas. Tambahkan nolnya. Hmm, gitu. Berapa? Tujuh kali cukup empat belas. Ya? Tujuh kali tujuh itu empat puluh sembilan. Nah, empat puluh sembilan tambah nolnya empat koma sembilan miliar. Ya, atau nah, kalkulator ya. Nah, masalah. Yang penting betul. Daripada nggak pakai kalkulator salah. Mending pakai kalkulator betul ya. Nah, yang penting itu betulnya. 4,9 miliar. Malaikat yang menyeret neraka jahanam. Padahal satu malaikat saja itu mampu untuk mengangkat gunung yang besar. Nah, 4,9 miliar malaikat menunjukkan betapa besarnya, betapa luasnya neraka apa ini? Jahanam itu. Tarik. Jadi bisa dipindah-pindah tempatnya. Dan itu merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditarik mau dibawa kemana? Nah, ditujukan kepada orang-orang kafir kepada semua makhluk. Wa burzatil jahimu liman yara. Neraka jahim, neraka jahanam ditunjukkan, ditampakkan bagi setiap orang yang melihatnya. Semuanya lihat. Dan saat itu semuanya sudah lemes. Ketakutan. Takut masuk. Nah. Ada pun orang kafir yang sudah menundukkan pandangan mereka. Mampus sudah. Ini kalau sudah lihat. yang jadi masalah ialah ya belum lihat. Ya. tak ya. <coughs> takut. Ya. Ancam neraka jahanam tu. Nyantai saja. Kenapa? Tak takut. Kenapa tak takut? Belum lihat. Iya. Orang yang tidak takut karena belum melihat neraka jahanam, berarti dalam hatinya ada kemunafikan. Karena cirinya orang beriman itu ialah sudah takut walaupun belum melihat karena mendapatkan berita dari Allah Taala dan Rasul. Itulah yang dimaksud beriman dengan perkara roib. Jadi orang yang beriman itu sudah percaya 100 persen kalau boleh lebih ya seribu persen. Atau kalau lebih lagi ya sepuluh ribu persen. Pokoknya bulat. Beriman dengan perkara goib. Walaupun tidak melihatnya, diimani, dipercayai dengan penuh kepercayaan dalam hatinya. Sehingga ketika diberitahu tentang neraka jahanam, itu langsung percaya, langsung takut. Gambarkan seperti langsung takut. Gak perlu lihat dulu ya. Gak perlu nyoba dulu. Itu orang yang beriman. Tapi kalau orang itu hati dengan dahsyatnya neraka, ditegur dengan adab neraka dan sebagainya, kok nyantai saja, nggak takut. Nah. Karena belum lihat, belum ngerasain, nah. belum buktikan. Nah, ini tanda-tanda kemunafikan ada padanya. Kalau terus seperti itu bisa sampai pada tingkat kekufuran. Itulah bedanya. Kalau orang kafir itu hanya percaya dengan yang nyata, yang bisa dilihat. Mereka nggak percaya dengan perkara gaib. Nah, barakallahu Kemudian dalam hadis ini terdapat faidah menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat itu sangat banyak dan hanya bisa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat yang menyeret dan menarik neraka jahanam saja 4,9 miliar. Belum malaikat yang lain, yang lain-lain lain banyak. -lain -lain, Berapa jumlahnya? Tidak ada yang bisa menghitung jumlah malaikat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang ke-398. Wa Ali Nu'man ibni Basir radhiyallahu anhu maqal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن أهون أهل النار أدابا يوم القيامة لرجل يوضع في أحماس قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهوانهم عذابا متفق عليه dari sahabat yang mulia Anu'man ibnu Basir radhiyallahu taala anhumah beliau berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh penghuni neraka yang paling ringan adabnya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang diletakkan dua bara api di penghujung kakinya. Yang dengan sebab itu tubuhnya leleh sampai otaknya. Dia beranggapan dialah yang paling berat adabnya. Padahal dia adalah yang paling ringan adabnya. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Apa hubungan hadis ini dengan bab khauf? Jawabannya Hadis ini menunjukkan kita harus takut dengan apa ini? Adab neraka. Karena orang itu kalau takut dengan adab neraka, maka akan semakin semangat dalam beribadah agar tidak masuk neraka. Adapun faedah yang lain, barakofikum dalam hadis ini menunjukkan neraka itu benar-benar dahsyat adabnya. Yang paling ringan saja itu ialah seorang dibakar kedua kakinya dengan dua bara api. Kakinya saja yang dibakar. Sampai leleh semua tubuhnya, sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Bagaimana yang sedang-sedang? Bagaimana yang paling berat? Dah, nggak bisa dibayangkan. yang mengalami tadi, mengalami adab neraka yang paling ringan, itu sudah menyimpulkan dirinya lah yang paling berat adabnya. Itu menunjukkan betul-betul apa ini? Dahsyat. Apalagi yang paling waliyadzubillah. Karena betina alsaqum wa oleh sebab itulah kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka dengan cara memperbanyak amal solih dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu Ada pertanyaan? Apakah seorang yang memiliki dosa di akhirat akan tetap diadab walaupun memiliki pahala yang lebih banyak dari dosanya? <coughs> nah, jadi orang yang mati dalam keadaan membawa dosa, yang amalnya lebih banyak, maka dosanya nanti kalau bukan kesirikan, ya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama diampuni oleh Allah. Kemungkinan yang kedua Allah gak mengampuni, tapi Allah mengadabnya sesuai dengan kacar dosanya. Setelah itu masuk surga. Tapi kalau yang sedikit itu ternyata dosa syirik, syirik besar lagi. Nah, maka membatalkan semua amalnya tadi. Sehingga di akhirat nanti tidak diampuni oleh Allah dan masuk neraka kekal. Itulah sebabnya hati-hati dengan dosa kesirikan dosa kekafiran ya. Taib. Adapun kalau bukan dosa syirik, dosanya sedikit, amalnya banyak, ini insya Allah kemungkinan besar diampuni oleh Allah. Dan amal-amal yang banyak tadi itu, tentu ada juga amalan yang bisa menghapus dosa-dosa tadi, ya. Sehingga ketika di akhirat nanti dosa tadi sudah apa? diampuni oleh Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Kenapa? Karena dalam banyak hadis disebutkan orang itu mati dosanya banyak, amalnya yang baik cuma sedikit, balikannya ya. Tapi amalan yang sedikit ini ternyata dasarnya ialah tauhid. Akidahnya benar, Dosanya yang banyak diampuni. Nah, seperti itu ya. Kalau bawa dosa banyak, bawa amal sedikit saja masih memungkinkan diampuni. Nah, apalagi amal yang dibawa pak banyak, dosanya cuma sedikit, lebih diampuni lagi Allah Taala. Nah, tapi apakah kita tahu kita ini amal yang baiknya banyak, dosanya sedikit. Ah, jangan pede dulu <laughs> ya. Nah, amal banyak itu belum tentu diterima oleh Allah. Kelihatannya banyak, ternyata batal semua. Banyak riaknya. Nah, keikhlas. Ah. hati-hati. Anggap saja amalan kita sedikit. Anggap saja amalan kita itu sedikit dosanya banyak. Sehingga kita harus terus menambah amal dan minta pulang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wallahu taala ala bisawab ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Pamannya Nabi itu. Kakek, Abu Talib. Oh kakek. Ya. Abu Talib paman. Abdul Talib ya. Abdul Talibnya. Kakeknya ya. Kakek beliau namanya Abdul Talib ya. Kakeknya Abdul Talib. Iya Abdul Talib. Terus saya kalau maknya kan Abdullah ya. Saya Jadi Abu Talib dan Abdul Muthalib itu kafir. Abdul bapaknya Rasulullah. Kafir juga. Jadi <clears throat> sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, <clears throat> ini kebanyakan orang-orang Quraisy mereka ini mengaku berada di atas agama dan ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi mereka melakukan banyak kesirikan-kesirikan. Bahkan merubah ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga mereka dikatakan kafir. Hmm. Iya, mereka makanya namanya Abdullah macam-macam namanya bagus-bagus kan dan mereka juga biasa haji biasa umrah tapi ditolak semuanya oleh Allah karena mereka menganggap mereka itu masih berada di atas agama Nabi Ibrahim padahal mereka itu banyak melakukan kesirikan yang membatalkan amal kebaikan mereka Maka ya satu rahmi ya haji ya umrah tapi ya umrah gaya mereka haji gaya mereka nah. Nah dalil yang menunjukkannya Rasulullah dilarang untuk memintakan ampun untuk bapaknya tertua. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Abdul Muthalib itu kafir musyrik itu ketika Abu Talib mau mati itu Rasulullah mendampinginya di, bawah, di sampingnya itu ada Abu Jahal sama satu lagi orang kafir lain tokohnya mereka berdua ini terus berusaha supaya Abu Talib ini tetap berada di atas ajaran kaumnya, ajaran Abdul Muthalib. Ya Rasulullah mengatakan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan menjadikannya sebagai hujah untuk membelamu di hadapan Allah. Hujah sama temannya mengatakan, wahai Abu Talib, atarghab an millati Abdul Muthalib. Itu. Apakah kamu benci dengan ajarannya Abdul Muthalib? mati dalam kondisi milih ajarannya Abdul Muthalib. Berarti Abu Talib mati kafir karena Rasulullah gak berhasil. Ya, mentalkin beliau Abu Talib itu dengan la ilaha illallah. Abdul Muthalib juga apa ini? Kafir musyrik. Kenapa? Karena Abu Talib memilihnya dan yang dipilih itu ternyata kafir. Ini bisa dibaca dalam hadis Bukhari, Muslim ya, kalau ingin tahu. Bastus dalam kitab Fathul Majid ya. Masalah tauhid itu ya. Nah, ini pengaruh buruk pergaulan dengan orang-orang yang beda agama, apalagi yang kafir. Jangan bangga dekat dengan orang kafir atau orang muslim Berbahaya. Nah. Bangga. Teman saya itu semuanya kafir. Teman saya itu semuanya musyrik sedikit yang muslim. Tapi saya tetap muslim. Kok bangga amat? Abu Talib itu membela dakwahnya Rasul, membela membela perjuangannya Rasul. Tapi nggak mau masuk Islam. Temannya tetap kafir. Nah, matinya apa? Kafir. Makanya dalam faedah para ulama menyebutkan dampak negatif atau pengaruh buruk teman-teman yang jelek agamanya. Jadi seperti itu. Ini dasarnya seperti itu. Adapun kalau sampai mengatakan enggak mereka itu muslim kini gini gini itu enggak punya dalil. Nah, dalilnya namanya aja Abdullah. Abdullah kan ciri khas nama muslim bahkan nama yang paling Allah cintai itu Abdullah sama Abdurrahman. Nah, nah sekarang itu loh ada yang namanya Abdul Talib malah. Muslim ya Aduh, salah satu wali santri nggak paham agama. Pengirim Abdul Mutalib. Eh, Abdul Talib. <clears throat> Jadi masalah nama itu kadang muslim nggak paham namanya itu nama larangan ya. Hmm. Namanya siapa? Abdul Baik. Ya keren ya Ustaz. Nama Arab kan Abdul Baik. Budaknya rumah, hambanya rumah. Sohibul Baik gak apa-apa Pak dan Abdul Baik ya jangan. Ya Abdul Rahman gitu. Wadah yang kafir namanya. Namanya siapa? Abdullah. Gitu. Hmm, Jadi itu bukan dalil. Paham ya? Nah, barakum. Tapi <clears throat> memang ada sebagian orang sufi itu yang sampai mengatakan Nabi Tolib itu tauhidnya lebih bagus daripada kita kita. Dan besok akan masuk surga. Surganya siapa mas? Surga sampaian enggak apa-apa. Kan surganya Allah tidak dalam hadis Muslim dan yang lain disebutkan bahwasanya Abu Talib inilah yang dimaksud yang dapat adab yang paling ringan itu. Nah, dan kekal di neraka. Bahkan Rasulullah gak berhasil mengislamkannya. Sampaian kok berhasil mengislamkannya itu kapan? Kapan sampai mengatakan tokohnya bagus, masuk surganya siapa? Jadi seperti itu. Memang banyak uh, simpang siur tentang masalah ini. Abdullah, Abdul Muthalib <laughs> sama Abu Talib. Ya, jadi bapaknya Rasul, pamannya Rasul, sama kakeknya Rasul semuanya kafir besar. Ya. Nah, makanya kita bersyukur kalau bapak kita muslim, kakek kita muslim, buyut kita muslim, muslim semuanya. Nah, kita berdoa supaya semuanya mati muslim. Kumpul nanti di surga ya. Nah, kumpul bareng, senang-senang bareng, bahagia bersama. Nah, Itulah yang dimaksud dengan apa ini? Kamalun nihayah. Akhir yang sempurna. Ha, ya. Wallahu taala lebih Thank you.